Al-A'raf 180 yaitu bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 190 yang mana hal ini berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Wazarul ladina yulhiduna fi asma'i dan biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah. Tinggalkan orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari bab ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimahumullah, bahwa Allah itu punya nama-nama yang maha indah. Al-Asmaul Husna. Di samping Allah punya nama-nama yang maha indah, Allah juga punya sifat-sifat yang maha tinggi. As-sifatul ulia. Sifat ini juga ada di Quran. Di Quran itu ada ayat yang berbunyi walillahil matalul a'la. Allah mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi. Jadi kita tidak bisa mengingkari sifat Allah. Allah punya nama dan punya sifat. Al-asmaul husna was sifatul Ulya. Masalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah masalah yang prinsip dan ini selalu dibahas dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab tauhid. Karena di dalam masalah ini banyak sekali terjadi penyelewengan-penyelewengan dari dulu sampai sekarang. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Lalu dulu kita kenal ada kelompok Jahmiyah, ya kan? Kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah dan kelompok-kelompok yang lainnya banyak sekali. Yang mana semua kelompok ini di antara penyelewengannya adalah penyelewengan masalah al-asma wa sifat dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu taala. Ini sejarah beliau ini panjang. Syekh Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu taala. Beliau mula-mula 40 tahun sebagai Mu'tazilah. Jadi beliau itu 40 tahun hidup sebagai Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kaum rasionalis, pakai akal-akalan sesuai dengan akal ayat dan hadis itu dijalankan nggak sesuai dengan akal maka ditinggalkan. Mu'tazilah, Mu'tazilah ini yang mencetuskan itu namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini adalah muridnya Al Hasanul Basri. Hasan Basri seorang tabi'in. Kemudian Wasil bin Atha ini membuat majelis sendiri menyendiri i'tazala, menyendiri dari majelisnya Hasan Basri. Tidak mau menghadiri majelisnya Hasan Basri, bikin majelis sendiri. Maka dinamakan Mu'tazilah karena dia i'tizal, menyendiri. Atau karena dia punya pemikiran sendiri yang berbeda dengan pemikiran yang sudah ada, pemikiran yang sahih. Wasil bin Abu. Di antara penyelewengan mereka adalah masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Syekhul Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala mula-mula itu mengikuti ini. Mu'tazilah 40 tahun. Kemudian beliau mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam mimpi itu disuruh taubat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Keluar dari Mu'tazilah. Akhirnya beliau keluar dari Mu'tazilah. Dan mengumumkan di depan masyarakat bahwa beliau, beliau keluar dari Mu'tazilah. Sambil beliau melepaskan jubahnya Beliau mengatakan saya keluar dari Mu'tazilah sebagaimana saya keluar dari dari bagaimana saya melepaskan jubah ini. Kemudian beliau mengikuti madhab Kullabiyah dan setelah itu beliau bikin madhab sendiri yang dikenal dengan madhab Ash'ari. Akidah Ash'ari. Dan ini banyak di seluruh dunia, banyak yang mengikuti akidah Ash'ari. Termasuk di Indonesia ini banyak yang mengikuti akidah Ash'ari. Namun pada akhir umurnya beliau taubat kepada Allah. Beliau kembali kepada akidahnya salafus soleh. Dan beliau punya beberapa kitab yang di sana beliau menunjukkan bahwa beliau telah kembali kepada akidah salafus soleh. Di antara kitab beliau ada kitab yang bernama Maqalatul Islamiyin. Kemudian ada kitab beliau Risalah ila Ahli Tawar dan kitab yang paling banyak menyebar dan paling jelas menunjukkan rujuknya beliau kepada ajaran salafus saleh adalah kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah. Al-Ibana an Usulid Diyanah. Ini beliau menunjukkan di sana kembalinya beliau kepada ajaran salafus saleh. Dan kitab Al-Ibana ini alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Ada terjemahannya bahasa Indonesia Judulnya itu Buku Putih Abdul Hasan Al-Asy'ari. Penerbitnya Aktibian Sulu. Itu terjemahannya lumayan cukup bagus. Dan buku ini jelas seperti matahari di siang bolong bahwa buku ini adalah bukunya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Disebutkan oleh para ulama dari dulu sampai sekarang tentang kesohihan nisbah buku ini kepada Abdul Hasan Al-Asy'ari. Nah, mestinya kalau kita madhabnya ashari ya mengikuti buku yang yang mana? Ya buku yang terakhir. Yang mana beliau rujuk kepada akidah ini, yang lainnya diralat semuanya beliau rujuk ke sini. Tapi mereka bilang enggak itu enggak benar itu bukannya buku bukannya buku beliau. Itu bukunya orang dinisbah-nisbahkan kepada beliau. Ini pendapatnya ulama semuanya loh. Dari dulu sampai sekarang pendapatnya yang menyatakan kesohian nisbah buku ini kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi di antara di antara kesalahannya adalah dalam asma wa sifat. Asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di dalam sejarah juga membaca ada seorang penguasa yang hidup pada abad sekitar abad 3 Hijriah yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Khalid bin Abdullah Al-Qasri seorang penguasa madhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah Waktu itu ada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini gurunya Jaham bin Sofwan. Yang dikenal dengan aliran Jahmiyah. Ja'ad bin Dirham ini mengingkari sifat-sifat Allah. Tidak percaya. Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Allah tidak mengangkat Ibrahim sebagai Khalil. Kenapa sih mereka kok ingkari? Kenapa kok sampai seperti ini sulitnya masalah ini? Karena mereka pakai akal-akalan ya, pakai akal-akalan. Allah berbicara dengan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara dengan Nabi Musa. Berarti Allah itu ada mulutnya, berarti begini. Nah, akhirnya mereka ingkari. Jadi mula-mula menyerupakan Allah dengan makhluk akhirnya mengingkari. Tidak masuk akal ini, tolak aja. Tidak masuk akal. Yang mana sekarang diwakili oleh kaum cendekiawan, intelektual, Islam liberal, macam-macam. Kemudian itwattaqadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil kekasih. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Berarti Allah itu punya hati, hatinya berbunga-bunga, macam-macam. Wah, akhirnya ditolak, nggak masuk akal. Jadi akal-akalan dulu. Jadi pertama menyerupakan Allah dengan makhluk, Gara-gara nyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya sifatnya itu diingkari. Sudah, karena penguasanya ahli sunnah ya. Penguasa ahli sunnah wal jamaah, Ja'ad bin Dirham ini dipegang, tangkap, suruh taubat. Suruh taubat kembali kepada ajaran yang benar, ternyata nggak mau taubat. Akhirnya dipelihara sampai datangnya Idul Adha. Idul Adha, kemudian penguasa ini khutbah Idul Adha, di antara isi khutbahnya beliau mengatakan Ayuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudahin bil ja'di bani dirham. Wahai manusia berkorbanlah semoga Allah menerima korbanmu. Sesungguhnya saya akan korban dengan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai khutbah turun dari mimbar ke Ja'ad bin Dirham pangkal lehernya disembelih kurban. Ini karena penguasanya ahli sunnah wa jamaah. Soalnya dia menyebarkan ajaran yang berbahaya. Kalau orang zina saja dilempar batu mati, dirajam, sudah pernah nikah, ini lebih bahaya ini. Karena penyakitnya menyebar, pemikiran-pemikiran sesatnya ini menyebar, Pembung belum dibasmi. Jadi masalah ini masalah besar asma wa sifat. Memang kalau kita belum mendalami masalah ini, seakan-akan masalah-masalah biasa. Rumit sekali sih. Nah, kalau kita ada mendalami masalah ini maka luar biasa. Bahkan asma dan sifat ini merupakan pintu yang paling baik kalau kita kepingin ma'rifatullah. Ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya pertama memahami masalah ini agak mendalam itu dari Dr. Muhammad Khalifa At-Tamimi. Beliau seorang doktor di, dari Madinah, dari Universitas Islam Madinah. Dan beliau doktor pakar akidah lebih khusus tentang asma wa sifat. Wah, tambah mantap sekali. Bahkan beliau punya banyak buku tulisan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, mendalam sekali penjelasan beliau tentang asma wa sifat. Yang mana kalau pemahaman kita tentang ini benar, insya Allah ah, yang lainnya pun akan benar. Kalau pemahaman kita dalam nama dan sifat Allah ini keliru, yang lainnya akan lebih keliru lagi. Contohnya yang paling banyak, Allah itu di mana? Ya. Di mana Allah? Di mana Pak Allah, Pak? Di mana? Di mana? Loh, Allah di mana? Di langit. Ini masalahnya kayaknya masalah sepele. Iya kan? Tapi banyak yang tidak bisa jawab. Allah di mana? Nah selama ini kita nyembah ke apa? Kalau kita kembali ke Quran, ke Sunnah, pendapatnya salah, semuanya mengatakan Allah di atas, Allah di sama. Ini masalah berat. Gara-gara penyimpangan masalah ini saja, yang lainnya akan lebih nyimpang lagi. Oleh sebab itu Syalbani rahimahullah taala itu pernah suatu ketika didatangi salah seorang kepala dari kelompok tertentu, kelompok tertentu ya, didatangi, mengadakan diskusi dilayani oleh beliau dilayani. Kelompok ini punya pengikut banyak, yang mana tujuannya itu ya pokoknya bikin negara Islam, negara Islam terus seperti itu. Semangat. <clears throat> Syekh Albani ngobrol dengan dia panjang lebar. Di antara pertanyaan Syekh Albani kepada orang ini, sederhana pertanyaannya. Tapi dari pertanyaan sederhana ini menunjukkan bahwa mereka masih belum benar akidahnya. Apa kata Syekh Albani? Akullul ladzina ma'aka ya'rifuna annallaha mustawin ala arsi. Apakah semua orang yang mengikutimu, pengikutmu itu tahu bahwa Allah bersemayam di atas arsnya? Pengikutmu tahu enggak kalau Allah bersemayam di atas arsnya? Jawabannya agak alot ya, jawaban diplomatis-diplomatis. Dan siapa nih paling tidak senang jawaban diplomatis itu tidak usah muter-muter. Tahu apa enggak? <laughs> Intinya tidak tahu saya. Ya sudah, belajar dulu akidah yang benar. Jangan yang lain-lainnya dulu, akidah dulu yang benar. Kalau akidahnya belum benar, bagaimana dengan yang lainnya? Padahal kalau kita kembali ke Quran, ke sunnah, pendapatnya salah semuanya, menurut akal, menurut fitrah, menurut hati nurani, menurut ijma, Allah berada di atas, di atas ya, bukan di dalam langit. Karena Allah tidak ditopang oleh apapun, dan Allah tidak dinaungi oleh apapun, di atas, di atasnya arus. Seperti apa, bagaimana, itu yang kita tidak tahu, wallahu a'lam. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah ini menurut akidah ahli sunnah wal jamaah itbatu ma'at atsbatahu li nafsihi wa nafyu ma nafallahu an nafsihi min min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi taqyifin wala tamtil. Jadi kita menetapkan nama-nama yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Atau ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah. Serta kita juga menafikan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah menafikan dari dirinya. Atau yang Rasulullah menafikan sifat-sifat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa tahrif, tanpa diselewengkan, tanpa taktil, tanpa diingkari, tanpa takyif direka-reka bagaimana, bagaimana dan bagaimana tanpa tamtil menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi maksudnya di sini dalam hal nama dan sifat Allah ini kita hanya ngambil dari Quran dan dari hadis. Jadi masalah nama dan sifat kita hanya mengambil dari Quran dan hadis. Akal manusia nggak boleh ikut campur. Jadi yang ada di Quran, yang ada di hadis kita tetapkan. Yang dinafikan di Quran dan di hadis kita nafikan. Kita imani nama-nama dan sifat-sifat Allah ini sebagaimana hakikatnya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah ya tanpa empat hal tadi tanpa diselewengkan, diingkari, direka-reka dan diserupakan dengan makhluknya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Allah punya nama-nama. Kalau kita melihat di hadis ya, itu nama Allah ada 99, 100 kurang 1. Tapi juga ada hadis yang lainnya menyatakan bahwa nama Allah lebih dari itu. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'ah illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang ahsaha pasti masuk ke dalam surga. Yang lalu pernah kita bahas ahsaha itu hifduha lafdan wa fahmuha ma'nan wal amalu bi muqtadaha wa Allahi biha. Yaitu kita hafalkan lafadznya, kita pahami maknanya, kita amalkan konsekuensinya dan kita berdoa kepada Allah dengan nama itu masuk surga. Di sini ada 99. Tapi ada hadis yang lain yang menyatakan Allah punya nama banyak yang mana banyak di antara nama itu yang kita nggak tahu. Itu dalam doa Rasulullah yang masyhur as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw istahsarta fihi fi 'ilmil ghaibi 'indak jadi Rasulullah mohon kepada Allah dengan semua nama Allah yang ada di Quran, yang ada di Sunnah, semuanya. Bahkan nama yang disembunyikan oleh Allah di dalam ilmu gaib Allah yang tahu hanya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa nama Allah lebih daripada 99. Tapi yang kita tahu di antaranya 99. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yang namanya nama itu selalu mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat adalah nama. Jadi pembahasan masalah sifat ini lebih luas dari pembahasan masalah nama. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Jadi nama Allah nggak sama dengan nama kita ya. Kalau nama kita sekedar label saja. Tidak menunjukkan siapa kita. Iya kan? Ada orang namanya Muhammad. Artinya apa Muhammad? Terpuji. Tapi orang itu belum tentu orang yang punya sifat terpuji dan seterusnya. Kalau Allah tidak, Allah itu namanya sesuai dengan sifatnya. Allah Rahim, Allah memang benar-benar punya sifat rahmat. Allah Ghafur, Allah memang benar-benar punya sifat ghufran, maghfirah, mengampuni. Jadi tiap nama mengandung sifat. Sifat belum tentu nama. Sehingga Asmaul Husna yang ada itu yang kita hafal selama ini Wallahu alladzi la ilaha illahu. ya, apa namanya? Ya Rah ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin terus itu kan susunannya ada sampai ya Rosid ya Sobur ya. Itu sebenarnya bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari rawi dari perawi hadis itu itu itu namanya mudroj mudroj itu ketika Rasulullah bersabda Allah punya 99 nama 100 kurang 1 siapa yang ahsoha masuk surga sabdanya Rasulullah. Kemudian perawinya mencari sendiri nama 99 itu dimasukkan di dalam hadis tadi seakan-akan gandengannya hadis. Padahal itu adalah mudraj. Mudraj itu masukan dari perawi. Sehingga antara riwayat ini dengan riwayat itu ada beberapa nama yang beda. Ada nama yang di sini ada di situ enggak ada. Dan ternyata kalau kita kaji 99 nama itu tidak semuanya nama Allah. Ada yang sifat Allah. Kalau Rahman, Rahim itu memang nama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pokoknya kalau nama itu memang ada seperti itu di Quran atau ada seperti itu di hadis. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kemudian Al-Ghafur, asy kemudian Al-Hakim banyak. Namun ada yang ternyata itu bukan nama tapi sifat. Seperti apa? As-Sabur. Coba kita cari di Quran, di hadis kata-kata nama Allah itu As-Sabur, enggak ada. Yang ada itu Allah punya sifat maha sabar. Allah punya sifat sabar, itu ada. Tapi kalau Allah punya nama As-Sabur, enggak ada. Sifat sabar ya, Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan la ahada asbaru min adan jami'ahu min Allah. Tidak ada seseorang yang lebih sabar daripada mendengar gangguan yang lebih dari Allah. Jadi tidak ada orang yang lebih sabar dari Allah. Diganggu Tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Allah memberi makan kita, menciptakan kita, memberi rezeki kita segala-galanya, tapi banyak di antara kita yang menyekutukan Allah mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah gak adil, macam-macam. Tapi Allah sabar. Tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sifat-sifat Allah itu ada dua macam. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Kalau sifat datiyah adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan zat Allah. Seperti apa? Seperti Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Atau juga firmannya, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Di ayat ini dinyatakan Allah punya wajah kita imani namun tanpa kita mereka-reka bagaimana wajah Allah itu enggak boleh. Dan kita juga tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang jelas enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitlihi syai'un. Kita enggak boleh menyelewengkan ditafsirkan dengan yang lain dan kita juga tidak boleh mengingkari. Kemudian lagi Allah mengatakan tentang penciptaan Nabi Adam Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtu biyadayya." Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Jadi ayat ini mengatakan Allah punya dua tangan. Kita imani tanpa kita mereka-reka bagaimana bagaimana tangan Allah. Enggak, enggak usah. Kemudian juga tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa diselewengkan dan tanpa diingkari. Kemudian juga tentang sifat datiyah Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang lainnya. Kemudian sifat fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Seperti apa? Seperti Allah turun ke langit dunia. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul al-akhir yaqulu hal min da'in fa utiba wa hal min mustaghfirin fa aghfirala wa hal min sa'ilin fa u'tiya. Tuhan kita Allah Tabaraka wa taala tiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah menawarkan apakah ada orang yang berdoa kabulkan doanya? Apakah ada orang minta ampun aku ampuni dosanya? Apakah ada orang yang memohon aku berikan permintaannya? Di sini dikatakan Allah turun ke langit dunia tiap malam. Ini kita imani tanpa diselewengkan yang turun rahmatnya. Enggak, Allah turun sudah Allah turun selesai. Tidak usah di dia pasti ingkari, diselain nggak usah. Tapi juga tanpa direka-reka. Direka-reka. Bagaimana ya? Ketika Allah turun itu berarti perpindahan dari atas ke bawah. Berarti arusnya itu kosong. Berarti wah itu nggak boleh. Kita nggak mampu. Jangan bahas itu nggak mampu. nggak mampu. Jangankan kita bahas Allah, kita bahas roh kita aja, kita nggak mampu. Kita yakin nggak punya roh. Nah sekarang ada orang hidup terus mati, mana rohnya? bahas roh aja kita nggak ketemu, apalagi kita mau bahas tentang zat Allah. Kita hanya bahas yang ada dalilnya, yang ada dalilnya nggak usah. Jadi pokoknya Allah turun ke langit dunia, nggak usah diselewengkan, nggak usah diingkari, tanpa direka-reka bagaimana-bagaimana, dan tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang jelas Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Ada sebuah kisah ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu pernah difitnah dengan fitnahan yang sangat keji Syekhul Islam ini Masya Allah Rahimahullah Ta'ala Perjuangannya luar biasa Beliau sabar berdakwah Beliau mengatakan yang hak Sampai beliau difitnah Difitnah di hadapan penguasa Dan beliau juga sempat masuk penjara Beberapa kali Bahkan beliau meninggal dunia di dalam Penjara Rahimahullah Rahimahullah Ta'ala Syekhul Islam Ibn Taimiyah Tapi ketika di penjara bukan susah Syekhul Islam ini Masya Allah Ketika dimasukkan penjara, beliau mengatakan, "Ma yasna'u a'da'i fi Inna jannati wa bustani fi qalbi, la tufarikuni aina ma ruhtu. Inna habsi khalwah, wa inna tardi min biladi siyahah, wa inna qatli shahadah." Allahu akbar. Kata beliau, apa yang diinginkan musuh-musuhku kepadaku? Apa maunya mereka? Apa maunya mereka? Sesungguhnya kebunku, tamanku ada di dalam dadaku. Tidak akan pisah dariku kemanapun aku berada. Ketika aku di penjara, berarti aku berkhulwat, aku menyendiri dengan kebunku, dengan tamanku. Ketika aku diusir ke luar negeri, maka berarti aku tamasya, jalan-jalan. Naik pesawat gratis, ya, jalan-jalan. Ketika aku dibunuh, mati syahid, membela sama Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti Syekhul Islam tidak bisa susah. Dia mau hidup di pucuknya gunung, mau di tengah hutan, mau di tengah padang pasir, mau di kota, mau di air, mau di laut, mau di dasar laut, mau dimanapun sama orang kayak beliau ini. Karena kebunnya dan tamannya ada di dalam. Mau di laut, ya bersama dengan kebunnya dan tamannya, dengan pilanya, jadi bahagianya ada di dalam. Kalau kita kebanyakan bahagia kita kan di luar kan? Iya, bahagia kita kebanyakan di luar. Kita bahagia karena uang, karena rumah kita, karena kebun kita, karena punya villa, karena ini bahagia itu. Sehingga kalau kita ke tempat lain kita jauh dengan bahagia kita. Jauh dengan bahagianya. Masya Allah. Jadi orang di penjara itu belum tentu salah. Kalau orang masuk neraka pasti salah. Ya. Syekhul Islam difitnah. Difitnah macam-macam fitnahnya. Di antaranya beliau difitnah katanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sumber fitnah ini dari Ibnu Batutoh. Ibnu Batutoh itu punya kitab yang berjudul Rihlatu Bani Batutoh. Petualangan Ibnu Batutoh. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ibnu Batutoh suka keliling ke seluruh dunia eh, turun di negara mana, semua perjalanan dicatat. Dan banyak hal-hal aneh di buku itu, dan saya punya bukunya. Di antaranya Ibnu Battuta mengatakan ketika turun di daerah Damaskus, masuk di sebuah masjid besar, Masjid Jame, di sana ada seorang ustadz katanya sedang ceramah kepada murid-muridnya, yang mana murid-muridnya sangat fanatik kepadanya, Kemudian Ustadz itu mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar ini. Ustadz itu adalah Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Batuta. Jadi Ibnu Batuta mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah menyamakan Allah dengan dirinya. Allah turun ke langit dunia seperti dia turun dari mimbar. Disebutkan oleh Ibnu Batuta waktu itu hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Padahal kalau kita lihat kitabnya Ibnu Taimiyah dari awal sampai akhir justru beliau paling menentang orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mana kitabnya ini kitabnya ada Majmu' Fatawa semuanya enggak ada. Beliau paling menentang orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, musyabbiha atau mumattilah. Ditentang oleh beliau keras. Enggak ada. Nah, terus Ibnu Battuta kok mengatakan gitu? Akhirnya dibahas oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga ahli sirah, ahli tarikh, ahli sejarah. Dibahas oleh Ibnu Khaldun tanggal yang disebutkan oleh Ibnu Batuto. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ternyata Ibnu Khaldun mendapatkan pada tanggal itu, bulan itu, tahun itu, Ibnu Taimiyah sedang berada di dalam penjara. Nah, berarti Ibnu Batuto ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Ibnu Batutoh berbohong atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemungkinan kedua itu orang lain yang oleh Ibnu Batutoh dikira adalah Ibnu Taimiyah. Dan kedua-duanya adalah kekeliruan yang jelek, menunjukkan dia ceroboh dan nggak benar. Jadi menyerupakan Allah dengan makhluk. <clears throat> Sifat-sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Walhasil pembahasan masalah asma dan sifat ini butuh waktu khusus dan tidak bisa sekali pertemuan selesai. Dan kalau kita kepingin benar-benar lebih cinta kepada Allah, kita bahas masalah ini. Tambah kenal Allah, tambah cinta Allah. Sekarang orang yang tidak tahu ketika ditanya Allah di mana, bingung. Allah itu ya di mana-mana. Ya, di mana-mana. Kata-kata di mana-mana bahaya. Berarti kalau orang ke tempat-tempat kotor, naudzubillah ya, Berarti dia akan mengatakan Allah di sana. Dia bisa kufur. Kufur. Allah di mana-mana itu kufur. Lihat terus Allah itu di mana? Pokoknya Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam. Bingung enggak? Lihat terus di mana? Enggak ada. Tolong sebutkan kepada saya sesuatu yang enggak ada, asyul makdum. Sesuatu yang tidak ada itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak bisa dengan alam. Dan kamu tadi mengatakan Allah seperti itu. Berarti Allah tidak ada. Makanya kamu sembrono. Yang membuat sembrono ya gara-gara Allah tidak ada ini. Kalau kita kita bilang Allah berada di atas. Seperti apa? Bagaimana? Wallahu a'lam. Kemudian ayat yang mengatakan wahwa ma'akum ainama kuntum Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Ini bukan berarti Allah di dalam bumi. Karena kalau kita mengatakan Allah di bumi kafir. Maksudnya di sini atau Allah tetap di atas. Tapi Allah ilmunya bersama kita. Dan ini bukan penyelewengan. Ini adalah at-tafsir bil lazim. Kita menafsirkan dalam sesuatu yang lazim. Kita gabungkan dalil-dalil yang ada. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Masya Allah. Kalau kita mengkaji masalah ini luar biasa. Termasuk juga kita harus pandai-pandai berdoa dengan mempergunakan nama Allah. Semua hajat kita itu ada nama Allah yang bisa kita pakai untuk minta dengan dengan nama itu. Kalau kita kepingin rahmat Allah, ingin kasih sayang Allah, maka kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang mengandung sifat rahmat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ra'uf. Ya. Kemudian kalau kita kepingin ampunan Allah, ampunan Allah, maafnya Allah, kita mohon kepada Allah dengan nama-nama yang mengandung yang mengandung pengampunan dan maaf. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Afu. Kalau kita kepingin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita mem memanggil Allah dengan nama-nama yang mengandung unsur rezeki. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Ghani, wahai yang Maha Kaya. Kemudian kalau kita kepingin ilmu, maka kita memohon kepada Allah nama-nama yang mengandung unsur ilmu. Ya Alim, ya khabir, ya basir dan seterusnya. Kalau kita menginginkan ke kemuliaan, kemuliaan harga diri, kita mohon kepada Allah dengan nama yang, yang mengandung unsur kemuliaan. Ya Aziz, ya Aziz, ini dalilun fa'izzani. Kalau kita ingin kekuatan, kita mohon kepada Allah dengan nama yang mengandung unsur kekuatan. Ya Qawiyu, ya Qawiyu, ini dha'ifun faqawwini dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa kalau nama ini kita bahas Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di samping kita berdoa minta kepada Allah dengan membawa namanya, kita juga bisa beribadah kepada Allah dengan menghayati nama-nama Allah itu. Jadi bukan hanya berdoa ya, menghayati. Bagaimana caranya? Seperti Allah punya nama Al-Azim. Apa Al-Azim itu? Yang Maha Agung, Al-Kibriya, yang maha istilahnya maha kibria, maha tinggi, maha kasarnya maha sombong. Tapi Allah memang patut untuk mendapat sifat punya sifat seperti itu. Kemudian nama Al-Majid, Al-Jalil, ya ya Dzal Jalil Ikram. Nama ini kalau kita hayati, maka akan timbul di hati kita perasaan pengagungan kepada Allah, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagaimana ada raja ya, raja yang terhormat, raja yang agung, raja yang mulia, kita tentu akan memuliakannya. Demikian pula Allah lebih daripada raja itu. Kemudian Allah punya nama al, al, al apa namanya? Inna Allah jamilun al jamil. Yang maha indah, al bar. Al bar, Allah yang maha banyak kebaikannya. Kemudian ar-Rahman ar-Rahim, al Jawad, yang mengandung unsur bahwasanya Allah itu punya rahmat, Allah itu dermawan, Allah itu loman. Kalau nama-nama ini kita hayati dalam hati kita, maka kita akan timbul sifat cinta kepada Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kebaikan Allah terlalu banyak kepada kita. Kemudian ada lagi nama-nama Allah yang Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Qadir, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Kuasa, ini kalau kita hayati dalam diri kita, maka akan timbul dalam hati perasaan tunduk, patuh, khusyuk dan kita benar-benar pasrah di depan Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah segala-galanya. Dan demikian seterusnya. Kalau kita termasuk orang yang dibukakan oleh Allah pintu-pintu asma dan sifat, maka berarti Allah memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa banyaknya. Jadi Allah membukakan untuk kita apa pemahaman tentang asma wa sifat. Yang mana para ulama itu banyak menulis buku-buku tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, mulai dari ulama dulu sampai sekarang. Kalau ulama dulu diantaranya Ibnu Battah punya kitab namanya al ibana Kemudian Ibnu Mandah punya kitab namanya Kitab Tauhid, itu ulama pada abad keempat Hijriah. Kemudian Ibnu Khuzaimah juga punya punya kitab namanya Kitab Tauhid. Kemudian Al-Baihaqi itu punya kitab namanya Kitabul Asma was Sifat. Kemudian juga yang paling banyak bahas masalah ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullah taala. Kemudian juga Imam Zahabi dan ulama-ulama belakangan ini termasuk Syekh Utsaimin. Beliau punya kitab yang berjudul Al-Qawaidul Musna, Al-Qawaidul Musla. Dan itu juga ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia luar biasa. Kemudian juga banyak kitab-kitab syarah penjelasan panjang lebar tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna. Dijelaskan nama ini maknanya demikian, cara mengamalkan nama ini seperti ini, kemudian kita disuruh menyerupai, niru, niru sifat Allah yang seperti ini dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di sini ada disebutkan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana kalau kita sedikit mengetahui sifat-sifat itu pasti kita cinta Allah. Ya kan? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita akan cinta Allah kalau kita tidak kenal Allah? Bagaimana supaya kenal Allah? Kenal Allah di antaranya melalui asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Segala yang diberikan Allah kepada kita itu penuh dengan hikmah. Segala yang diberikan Allah ke kita ini penuh hikmah dan semuanya itu Allah patut dipuji dan disyukuri. Ketika Allah memberi kita sesuatu, kita diberi sesuatu oleh Allah. Maka pemberian Allah ini banyak hikmahnya. Yang mana kita patut bersyukur atas pemberian itu. Kebalikannya, kalau Allah tidak memberi kita. Allah tidak beri kita. Kita minta tidak diberi-beri. Allah tidak memberi kita ini pun adalah penuh hikmah dan Allah patut disyukuri ketika tidak memberi kita. Karena Allah tahu. Iya kan? Seperti anak kecil umur 5 tahun minta pedang. Pak, saya minta pedang, Pak. Kalau bapaknya memberikan pedang, bapak yang bodoh. Demikian pula Allah tahu maslahat kita. Doa kita dikabulkan oleh Allah sesuai dengan hikmah yang diketahui Allah. Dikabulkan Allah dengan caranya Allah dan waktu yang ditentukan oleh Allah. Allahu Akbar. Pemberian Allah patut disyukuri. Tidak memberinya Allah pun patut disyukuri. Kemudian juga Allah memberikan kepada kita sehat, walafiat, sejahtera. Ini patut disyukuri. Kemudian ada orang yang oleh Allah diberi balak, diberi ujian. Ini juga patut disyukuri. Karena dibalik ujian, musibah itu buahnya hikmah di sana itu. Melebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat, Bahkan ada derajat yang tinggi yang Allah mencalonkan kita mengisi derajat itu dan kita tidak akan bisa sampai kepadanya sehingga kita diuji dulu oleh Allah. Ketika kita lulus ujian baru kita dapat derajat itu. Kemudian juga bahwasanya Allah ketika mematikan seseorang, kita cinta kepada seseorang, dimatikan oleh Allah. Kematian orang itu adalah merupakan nikmat dari Allah untuk kita. Karena banyak hikmah dalam kematian orang itu. Demikian pula ketika Allah menjadikan seorang anak lahir, hidup, sehat dan afiat. Ini juga patut disyukuri. Karena banyak hikmah dan banyak nikmat dalam kelahiran ini. Kematian kelahiran adalah nikmat. Pokoknya semua yang dari Allah penuh dengan kebaikan. Bagaimana kita nggak akan cinta kepada Allah. Kalau kita mau muamalah dengan orang, hubungan dengan orang ya. Orang itu pasti mencari faedah dari kita. Betul atau tidak? Kalau dianggap kita nggak menguntungkan, mau nggak dia kumpul sama kita? Nggak mau. Orang kan gitu kan, kalau mau amalan nyari keuntungan. Kalau kita dianggap menguntungkan dikumpuli. Kalau kita dianggap nggak menguntungkan, ditinggalkan kita. Kalau Allah tidak, kita bermuamalah dengan Allah, yang diuntungkan itu kita. Dan Allah tidak minta keuntungan apapun. Kita diuntungkan 100%. Ya. Kita belum minta oleh Allah sudah diberi. Bahkan memberinya lebih daripada yang kita inginkan. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kumpul dengan Allah, muamalah dengan Allah, enggak ada ruginya. Kemudian kebaikan-kebaikan Allah selalu turun kepada kita. Padahal keburukan-keburukan kita selalu naik kepada Allah. Iya kan? Maksiat kita naik terus. Omongan kita, perbuatan kita buruk naik. Tapi oleh Allah dibalas dengan yang baik-baik. Bagaimana kita nggak cinta dengan Allah? Amal kita sedikit oleh Allah diterima. Innahu ghafurun syakur. Amal kita sedikit oleh Allah diterima. Diterima bahkan Allah dikembangbiakkan yang sedikit itu. Sedangkan dosa kita yang banyak oleh Allah diampuni. Nah, kurang apa kita? Ya, amal kita sedikit oleh Allah diterima, dikembangbiakkan. Dosa kita yang banyak oleh Allah diampuni. Kita beramal satu oleh Allah dilipatkan sampai sepuluh, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan nggak terhingga. Kita berbuat dosa satu, ditulis satu. Dan itu pun cepat oleh Allah diampuni. Begitu kita minta ampun. Astagfirullah, Allah maafirli. Hapus. Allahu Akbar. Luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyurah muslimin. Kalau ada orang baik sama kita, kita cinta nggak sama orang itu? Kalau ada orang baik sama kita, kita cinta sama orang itu. Dan Allah itu dari awal sampai akhir semuanya serba baik. Kebaikan pada orang yang kita cintai itu ada pada Allah bahkan lebih lagi. Bagaimana kita nggak cinta kepada Allah? Kalau ada orang loman sama kita, memberi kita. Ada seorang itu loman sama bapak-bapak atau ibu-ibu, tiap hari diberi uang satu juta. Mas, gak pakai kerja satu juta tiap hari. Cinta nggak kepada orang ini? Wah, itu mungkin kita doa, ya Allah masukkan surga, ya Allah masukkan surga, masukkan surga, masukkan surga. Mungkin kita gitu terus ya. Ya, hari bangun itu langsung satu juta di depan kita. Dikasih ini, eh bangun-bangun, satu juta. Kita cinta. Dan Allah memberikan kepada kita tiap hari miliaran. Iya, kita diberi mata ini harganya berapa bisa melihat. Kita diberi telinga harganya berapa bisa melihat. Kita diberi jantung. Kalau orang itu operasi jantung bisa miliaran. Jadi kita punya berapa miliar ini? Gratis. Jadi kebaikan Allah luar biasa sama kita. Allah adalah ajwadul ajwadin wa akramul akramin. Yang paling loman di antara yang loman. Yang paling dermawan di antara yang dermawan. Kemudian di antara sifatnya Allah itu la yushghiluhu sam'un an sam'in. Di dunia ini banyak enggak orang yang minta kepada Allah? Banyak. Sekarang ini orang yang berdoa minta sama Allah itu banyak. Termasuk juga ketika di Arafah ya, di Arafah. Katakanlah dua juta orang berdoa semuanya di satu waktu. Yang ini minta supaya diampuni, ini minta supaya dirahmati, ini minta diberi mobil, ini minta diberi rumah, ini minta diberi istri, ini minta diberi suami, semuanya permintaannya beda-beda. Dan semuanya itu oleh Allah didengar. Allah nggak kerepotan. nggak seperti kita, kita ketika bicara sama orang, ya kan ada orang ngomong lagi kita bingung. Kalau Allah tidak, pendengaran Allah tidak tersibukkan oleh oleh yang lainnya. Jadi Allah dengar semuanya, satu miliar orang minta didengar semuanya, dan Allah tidak keliru, tidak bingung. Nanti ini mintanya mobil diberi istri, keliru tidak? Allah tahu, semua sesuai dengan permintaannya. Luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah itu semakin kita minta dan ngotot mintanya kepada Allah, Allah semakin cinta. Kalau kita minta sama orang, minta biasa aja tiap hari minta, bosan orang itu. Kalau Allah tidak, semakin banyak kita minta, semakin cinta. Justru kalau kita nggak minta malah Allah marah. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Hadis sahih. Kemudian semakin kita ngotot mintanya kepada Allah, tentu sesuatu yang pasti baiknya ya. Kalau sesuatu yang kita belum tentu baik atau tidak, itu istikharah, minta dipilihkan Allah. Yang pasti baiknya, seperti minta rahmat Allah, seperti minta ampunan Allah, minta maaf Allah. Ini baik. Yang ngotot ya Allah, ampunilah hamba, ampunilah hamba, ampun. Semakin kita ngotot, semakin Allah itu cinta kepada kita. Ya Dal Jalal Ikram, sambil kita bawa-bawa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ketika kita punya catat, punya cacat, cacat kita ini banyak, aib kita banyak, kekurangan kita banyak ditutupi oleh Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kekurangan kita ini banyak, aib kita banyak, cacat kita banyak, ditutupi oleh Allah. Kalau seandainya ada orang tahu aib kita, lalu orang itu bilang kepada kita, Wis jangan takut, saya tidak akan cerita kepada siapapun. Kita cinta tidak kepada orang itu? Ya kita cinta sekali. Apalagi rahasia kita ada di tangannya dia. Dan ini Allah tahu ayat kita dari ujung rambut sampai ujung kuku, tahu semuanya. Tapi oleh Allah ditutupi. Allahu Akbar. Dan nanti hari kiamat orang mukmin diampuni. Di dunia ditutupi, di akhirat diampuni. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Allah itu lebih suka, lebih sayang kepada kita daripada ibu yang sayang kepada bayinya. Ada orang yang dosanya sampai awan yang di langit. Kemudian dia istighfar. Allahumma ufirli. Diampuni oleh Allah. Ada orang dosanya sepenuh bumi. Kemudian dia tidak syirik. Maka Allah datang ke dia dengan sepenuh bumi pula. Ampunan. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara kalau kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh keliru kalau orang tidak cinta Allah cinta Allah adalah merupakan makanan hati dan kehidupan hati. <clears throat> Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah ada ucapan sebagian salaf mengenai cinta ini ada seorang yang bernama Fatah Al-Musili rahimahullah taala beliau mengatakan Al-muhibbu la yajidu lid-dunya ladzatan wa la yaghfulu an dzikrillah tarfat ain Orang yang sudah kadung cinta Allah tidak ada yang dirasakan kelezatan di dunia ini daripada cinta Allah. Dan dia tidak akan pernah lalai mengingat Allah sekejap mata pun. Jadi kalau orang sudah kadung cinta sama Allah, yang dipikirkan ini bagaimana saya bisa mendapatkan cinta Allah. Jadi pikirannya ingin berkhidmat saja. Bagaimana saya mendapat ridho Allah, bagaimana saya mendapat cinta Allah dan dia tidak pernah lupa zikir Allah sekejap pun zikir baik dengan lisan atau dengan hati. Demikian wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta dengannya dan kita tutup majelis kita dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم tasliman كثيرا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, kami mohon kepadamu cinta, cintamu ya Allah. Cinta kepadamu. Dan mencintai siapa saja yang mencintaimu. Dan mencintai amalan apa saja yang mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Rabbana, Ya Sayyidana, Ya Maulana, Ya Ilahana, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai Tuhan kami, wahai pelindung kami, wahai pemimpin kami, wahai yang maha hidup, wahai yang maha tegak berdiri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ufir man la yamliku illa du'a wa silahuhul al-buka' ya man ذكره شفاء wa ta'atuhu ghinan wahai Allah wahai Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami kami telah menganiaya diri kami jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi wahai yang menyebut namanya adalah obat ampunilah kami semua yang kami tidak memiliki apa-apa tidak memiliki apa-apa kecuali air mata dan senjata kami ya Allah adalah doa Zikir kepadamu adalah obat, menyebut namamu adalah kecukupan. Wahai yang menyebarkan kebaikan, wahai yang menutupi keburukan, wahai yang tangannya terbentang dengan penuh rahmat kasih sayang, wahai yang maha luas rahmatnya, wahai tempat berlindung orang-orang yang membutuhkan perlindungan, wahai tempat berteduh orang-orang yang lari membutuhkan keteduhan, wahai Tuhan kami, Apakah engkau akan menghukum kami dengan apimu, padahal kami selalu berzikir kepadamu?